Imam Razian, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dan juga para imam-imam yang lain menyebutkan prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yura yaumal qiyamah. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dilihat nanti yaumul qiyamah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim dilihat oleh penduduk surga dengan mata-mata mereka kalamuhu kaifa syaa wa kama syaa dan Allah berbicara sekehendaknya dan dengan cara yang dikehendakinya. Ikhwani fid din azakumullah. Tentunya dalilnya sangat banyak karena ini merupakan pondasi dan prinsip akidah ahlu sunnah. Maka biasanya yang namanya prinsip dibangun di atas sekian dalil. Yang pertama ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadirah. Ila rabbiha nadirah. Yang pertama disebutkan dengan huruf bad, Yang kedua disebut dengan huruf dha. Wujuhun yawma idhin nadirah. Nada dari kata Nadra Allah mra'an. Sami'a maqalati ila akhirnya. Itu nadra pakai Ila rabbiha nadra maka Yang maknanya melihat. Apalagi diiringi dengan kalimat ila rabbiha. Kepada Rabbnya. Apalagi fa'ilnya, pelakunya adalah wajah wajah-wajah mereka kepada Rob mereka memandang. Ikhwani fiddina azakumullah. Kalimat wujuh yawma idin nadirah yang pertama dengan dad wajah-wajah mereka nadirah berseri-seri, hasanah, jamilah, mudhi'ah. Bagus, indah, berseri-seri. Wajahnya penduduk surga. Ila rabbiha nadirah Ai ila rabbihim kepada Rabb mereka. Tetapi karena rabbiha karena dia adalah wujuh jamaknya dimuanaskan maka ila rabbiha nadhirah. Allah yukrimuhum fil jannati wa yubayyid wujuhaha wa yu'tihim ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at thumma yudhifu ila dhalika bi an yukrimahum bin بالنظر ila wajhihil karim Kata Syekh Rabi dalam syarahnya, dalam penjelasannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk surga. Allah memutihkan wajah-wajah mereka menjadi bercahaya. Allah memberikan pada mereka mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Allah memberikan pada penduduk surga apa yang gak pernah dilihat oleh mata manapun, gak pernah didengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terbersit di benak siapapun. Tak terbayangkan keindahan jannah. Walau yudifu ila dhalik. Masih ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Sudah semua itu Allah berikan. Masih Allah tambah untuk mereka. Yaitu diizinkan. Untuk memandang wajahnya yang mulia. Memandang wajah Allah al kerim Wahuwa indahum afdal min kulli na'imin fil jannah dan itu lebih afdal dari semua kenikmatan surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, "Bukankah aku sudah berikan semua yang aku janjikan?" Sudah ya Rabb. Kata Allah, "Maukah aku tambah?" Mereka kebingungan dan mereka bertanya, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memaafkan kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Apalagi? Maka Allah pun menyingkapkan tabirnya wa hijabuhun nur dan hijabnya adalah cahaya. Maka mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat mereka dalam keadaan mereka merasa nikmat memandang wajah Allah dan mereka lupa dengan apa yang ada dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan. Artinya lebih nikmat memandang wajah Allah daripada kenikmatan surga. Ikhwani azza a'azakullah perhatikan dua kenikmatan tadi. Kenikmatan surga itu kenikmatan hissi. Yang sifatnya his. Bisa diraba. Tetapi memandang wajah Allah sifatnya maknawi secara makna. Ternyata maknawi dengan hissi di dunia pun lebih nikmat yang maknawi daripada yang hissi. Silahkan kamu berikan perkara yang hissi, makanan yang lezat, rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman, apalagi semua diberi. Tapi kemudian secara maknawi dibikin dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan dia um, tertekan. Kira-kira apakah dia bisa menikmati semua kenikmatan itu? Apakah orang tadi bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan diberikan dalam keadaan hissi, kendaraan mewahnya, rumah mewahnya, makanan mewahnya, dipan mewahnya, semua dari dunia diberikan padanya, tetapi hatinya sempit. Karena ya saadu fis sama sampai seperti naik ke langit, sesek napasnya Gak bisa. nggak bisa menikmati semua itu. Berarti di dunia pun yang lebih nikmat antara hissin dengan maknawi adalah maknawi. Buktinya sudah sangat jelas. Orang kaya raya tapi tidak dipenuhi iman hatinya kadang bisa bunuh diri. Karena sempitnya hati. Tetapi lihatlah orang yang sederhana bahkan miskin sekalipun. Tetapi hatinya dipenuhi iman kepada Allah. Maka dia akan jalani hidupnya dengan nikmat Alhamdulillah. Hatinya nyaman, hatinya tentram, hatinya tenang. Walaupun hanya punya tempe dan tahu. Berarti ada kenikmatan tersendiri yang sifatnya maknawi. Maka Ibn Qayyim mengkaitkan keduanya. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, kenikmatan yang paling nikmat di dunia adalah iman dalam hati. Kenikmatan yang paling nikmat di akhirat adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang dipenuhi iman hatinya kepada Allah akan merasakan lezat. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga. Yang kalau tiga ini ada pada seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang selainnya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayakraha ayyauda ilal kufri karena yakrah yukdafa finnar. Dia takut untuk kembali ke dalam kekafiran. Seperti takutnya dia, bencinya dia untuk dilemparkan dalam api. Kalau tiga ini ada pada seseorang. Akan merasakan nikmatnya iman. Iman itu lezat. Nikmat. Nyaman. Bahagia. Lakin la ya'rifuha illa man daqaha. Tetapi sulitnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Diceritakan saja mereka nggak akan bisa paham maksudnya seperti apa. Tetapi kalau saja mereka merasakannya, mereka baru akan berkata ternyata benar apa yang dikatakan oleh mereka. Nema, aldima. Demikian pula di akhirat yang lebih nikmat dari jannah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi seperti biasanya, dunia ini tempat ujian. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada mukmin, ada kafir. Ada yang lurus, ada yang menyimpang. Sehingga ayat yang demikian jelasnya ditentang oleh sekelompok kecil dari kelompok sempalan sesat golongan mu'attilah. Termasuk di dalamnya mu'tazilah. Kata mereka, tidak mungkin Allah dilihat. Nggak mungkin bisa melihat Allah SWT. Bagaimana dengan ayat ini? Ayat itu kalimat ila rabbiha ila itu sesungguhnya ala kenikmatan-kenikmatan. Fabi ayyi ala irabbikum kajiban. Jelas ila dibilang ala oleh mereka. Fahadha barakallahu fikum membohongi dirinya sendiri. Sehingga mereka terjemahkan memandang kenikmatan Robnya. Ala rabbiha. Bukan ila. Tapi ala rabbiha. Kenikmatan Robnya yang mereka pandang. Fahada barakallahu fikum. Jelas batil secara bahasa Arab sekalipun. Apalagi secara syar'i. Menentang sekian banyak hadis Yaitu apa yang pernah kita baca. Rasulullah SAW menyatakan idza dakhala jan ahli jannatil jannah wa dakhala ahli nari nar Allah menawarkan seperti hadis yang sudah kita baca maukah aku tambah Ikhwani hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Apakah mereka tentang? Mau mereka takwilkan dengan takwil yang sama? Tidak bisa. Karena enggak bahasanya enggak kalimat ila rabbiha tidak. Jelas-jelas disebutkan dengan kalimat memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fal mu'attilah yaqul ila huna laysat harfu jar katanya. Innama huwa mufrad ni'mah jam'uha ala qabbahahumullah. Semoga Allah jelekkan mereka. Para mu'attilah, para penolak-penolak sifat. كيف يسند النظر إلى الوجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأسند الرؤية إلى الوجوه التي فيها العيون lihatlah Allah kaitkan kalimat nazara nadir dengan wajah Wajah itu adalah tempatnya mata. Dan itu dipakai bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Bukankah kita ketika berbicara memandang yang disebut wajah. Wajahnya memandang ke kanan, wajahnya memandang ke kiri, wajahnya memandang begitu. Karena memang yang namanya memandang pasti mengarahkan wajahnya. Memandang ke langit, pasti wajahnya akan ke langit. Dan ini sangat jelas. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Wajah mereka kepada Allah memandang. Mau ditafsirkan apa? Oleh kalian wahai mu'attilah. Kenapa dipaksa-paksakan harus diseret ke sana kemari untuk ditolak berita yang pasti bahwa mereka ahlus ahlu surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhar qad yu'addi binafsihi. Kalimat nadhara kadang muta'addi binafsihi, kadang buta muta'addi biharfin. Dengan bahasa Indonesia, kita katakan bahwa kata kerja nadhara, yang dhuru nadhir, kadang bisa membutuhkan objek langsung, kadang-kadang melalui kata sambung. Kalau memakai kata sambung ila, jelas pasti maknanya memandang. Kalau tidak memakai kata sambung ila, bisa bermakna menunggu. Hati-hati. Kalimatnya sama, nadhara yang turu. Sebagian mereka menyatakan nadhara itu maknanya menunggu. Iya, kami tahu nadhara bisa bermakna menunggu. Tetapi dibedakan dengan kata sambungnya. Kalau nadhara ila, memandang. Kalau nadhara tanpa ila biasanya bermakna menunggu. Seperti kalimat unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna naqtabis min nurikum maknanya bukan kalimat lihatlah kami bukan. Itu keliru. Unduruna tanpa ilah, bukan unduru ilaina, tapi unduruna. Kalau unduru ilaina maknanya lihatlah kami. Tapi kalau unduruna, tunggulah kami, kami ikut dengan cahaya kalian. Ini ayat menceritakan tentang nanti yaumul qiyamah bahwa setiap orang beriman memiliki cahaya. Cahayanya sesuai dengan keimanannya. Ada yang sangat terang benderang, ada yang redup, redup, redup, sampai ada yang cahayanya hanya di ujung jari jempolnya saja. Itu pun kadang bercahaya, kadang gelap. Ada yang tidak memiliki cahaya, Wahumul munafiqun. Yaitu para munafikin. Maka para munafikin karena tidak punya cahaya. Mereka berkata pada kaum mukminin yang memiliki cahaya. Unduruna. Naktabis min nurikum. Tunggu kami. Agar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Tentunya mereka saat itu tidak saling menunggu. Urusannya nafsi, nafsi, diriku, diriku. Likulli mri'in sya'nun yugni. Masing-masing orang saat itu punya urusan sendiri-sendiri. Diriku, diriku. Nafsi, nafsi. Ikhwani fiddina azakumullah. Berarti kalimat unduruna maknanya tunggu kami. Bukan lihatlah kami. Yani unduruna maknanya intadiruna. Hum yakuluna aydan minal intidar anna nazar lil intidar fayukadibuhumul Qur'an. Tukadibuhumul lughah. Ketika mereka berkata, Kalimat nadhara itu maknanya menunggu. Bagaimana kita bantah? Enggak perlu kita yang membantah. Al-Quran menyalahkan mereka dan bahasa Arab menyalahkan mereka. Al-Quran karena ada ayat-ayat lain yang menjelaskan apa makna ila rabbiha nadhara yaitu memandang. Maka diingkari mereka, kalian salah. Bahasa Arab juga membantah mereka bahwa menunggu tidak mungkin muta'addi bi ilah menunggu tidak memakai kata sambung ila. Sedangkan ayat ini ila rabbiha na'udhurah. Kepada Robnya mereka melihat. Apakah kepada Robnya mereka menunggu? Ditertawakan oleh ahli bahasa Arab. Ditertawakan oleh orang-orang Arab. Kami menunggu ke, kok menunggu ke? Pak, ke wajah. Bagaimana menunggu ke wajah? Nggak nyambung. Sehingga mereka terbantah dengan ayat Allah sendiri dan mereka terbantah dengan bahasa Arab yang fushah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti tafsir mereka sesungguhnya bukan tafsir. Tetapi takwil batil. Menyelewengkan makna kepada makna yang batil. Kalimat unduruna naktabis min nurikum. Undur. Wana bimakna mada. Maknanya apa? ay intadiruna tunggulah kami amma huna lamma aradallah bi khairin bi khabarin an hadhihi al haqiqah adapun dalam ayat ini ketika Allah ingin mengkhabarkan tentang berita yang pasti yang hakiki anna auliyaahu bahwa wali-walinya yang turuna ilaihi bi absarihim bahwa wali-walinya kekasih-kekasihnya kecintaan-kecintaannya penduduk surga akan benar-benar memandang wajah Allah dengan mata-mata mereka maka Allah sebutkan dengan tegas dan jelas kalimat ila rabbiha. Yang maknanya ada an-nadhar membikin kata sambung untuk kalimat nadhara agar jangan dipahami menunggu. Nadhara bukan menunggu. Apa buktinya? Allah sebutkan di awalnya ila rabbiha. Artinya nadhara ila mada? Ila rabbiha. Mereka melihat kepada Rabbnya. Alati takunu haqiqatan fi isbatin nazar wal ru'yah dan itu benar-benar melihat Wujuhun yawma idin nazara bukan melihat dengan bayangan, bukan melihat dengan mimpi, bukan melihat dengan hati, bukan. Melihat dengan mata kepala mereka. Dan jangan mengatakan apapun dari penentangan. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Bisa. Adapun di dunia, naam. Kita tidak mampu memandang wajah Allah Taala. Karena ciptaan kita di sini lemah. Makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah lemah. Emang nanti berbeda ciptaan kita dalam surga berbeda. Tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Dan jangan bertanya kenapa kok berbeda? Bukankah kita orang yang sama? Kamu di perut ibumu juga orang yang sama. Tetapi berbeda dengan ketika di dunia. Padahal sama-sama ada ruh, ada jasad. Ada ruh, ada jasad di perut, berbeda dengan ruh dan jasad di dunia. Dan setelah di dunia ada alam barzah, dibangunkan, ditanya, apakah sama dengan di sini? Tidak sama lagi. Kayak apa? Wallahu a'lam. Berarti pertemuan antara ruh dengan jasad ada berapa keadaan? Di perut ibunya ada ruh, ada jasad. Berarti makhluk hidup dengan ruh dengan jasad. Di dunia ruh dengan jasad lagi. Di alam barzah ketika dibangunkan, ketika ditanya oleh munkar dan nakir, ruh dengan jasad lagi. Ketika di akhirat, ruh dengan jasad. Tetapi pertemuan antara ruh dengan jasad di akhirat adalah yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Sebagaimana antara pertemuan ruh dan jasad di perut dan di dunia, mana yang lebih sempurna? Di dunia. Di perut kayak kecebong. Hanya di air saja hidupnya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berlari, nggak bisa pindah ke sana kemari. Hanya itu dunianya. Tetapi ketika lahir lebih sempurna. Nanti ketika di dalam jannah baru dia akan tahu bahwa dunia itu begitu sempitnya dan begitu luasnya jannah. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minal Qur'an dan dalam Qur'an disebutkan pula lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di dalam surat Yunus ayat 26 Allah berfirman bagi orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah dan tambahan lagi. Al husna adalah surga Lilladina ahsanul husna. Bagi mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna. Yakni al-jannah. Waziyadah dan tambahan. Apa tambahannya? An-nazar ila wajhillahil kirim. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti kalau kita membaca tafsir-tafsir apakah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir bil Ma'thur yang lainnya, mesti di dalam ayat ini akan dibawakan hadis tadi. Bahwa makna ziyadah adalah memandang wajah Allah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penduduk surga Bukankah semua yang aku janjikan pada kalian sudah kalian dapatkan? Mereka juga berkata dengan kalimat bala, na'am ya rabbana alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah ila akhir qaulihim. Kemudian Allah katakan, apakah mau aku tambah? Mereka berkata, tambahan apa lagi? Engkau sudah memberikan se semua yang kami inginkan dalam surga. Ternyata Allah Allah menyingkapkan wajahnya dan mereka memandang wajah Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, Watil kaziyada, Itulah tambahannya masih ditambah dari jannah kesempatan memandang wajahnya, wajah Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Ini adalah keistimewaan yang sangat tinggi, yang tiada taranya. Dia bisa memandang dan bertemu Allah secara langsung. Kalimat an-nazar disebutkan beberapa keadaan. Yang pertama, ta'adda binafsihi. Kalau dia langsung ke objeknya tanpa kata sambung ila. Maka maknanya intidhar, menunggu. Unduruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, kami akan mengambil cahaya kalian. Itu keadaan pertama. Wasani keadaan kedua, idza uddiya bi ila. Kalau menggunakan kata sambung ila. Fama'nahu nadhar, maka maknanya adalah melihat Sebagaimana ayat Allah wujuhu yawma idin nadhara ila rabbiha nadhara Atau seperti ayat lain fala yanduruna ila afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Lihat ayatnya. Afala yanzuruna ilal ibli Tidakkah mereka melihat kepada unta itu? Bagaimana dia diciptakan? Apa ini? Menunggu atau melihat? Hah? Melihat. Kalau diterjemahkan menunggu, jadi kacau. Tidak akan mereka menunggu kepada unta. Bagaimana diciptakan? Tidak nyambung. Barakallahu fikum. Mengapa kamu menerjemahkannya berbeda? Padahal kalimatnya yang turun sama yang turun. Hal yang turunnya illa ayatiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb kepada mereka. Itu juga sama yang turun. Itu juga yang turun. Yang sana nggak pakai ilah, yang ini pakai ilah. Yang nggak pakai ilah itu adalah menunggu, sedangkan yang pakai ilah berarti melihat. Afalayan turuna ilal ibili. Tidakkah mereka melihat kepada unta? Kaifa Bagaimana diciptakan? Keadaan ketiga, udia bibi. Dipakai kata sambung bukan ilah, tetapi pakai bi maka maknanya adalah tafakkur, berfikir, wal i'tibar. Contoh Awalam yanduru fi malakutis samawat. Tidakkah mereka melihat langit-langit dan bumi? Enggak pakai ila, tapi pakainya fi atau pakai bi. Ini maknanya tafakkur, berfikir. Nadartu fi kaza. Apa maknanya? Bukan melihat. Aku berpikir tentang sesuatu itu. Nadartu fi ta'limin nas. Hal kata wa kata. Aku melihat tentang pelajaran. Kok tentang? Karena maknanya bukan melihat dengan mata. Tapi maknanya berpikir. Bagaimana caranya mengajari manusia. Ini ada tiga bentuk nadara. Dan ini bahasa Arab. Walaupun sama-sama nadhara duru, tetapi yang duru tanpa kata sambung maknanya menunggu. Yang duru dengan kata sambung ila maknanya melihat. Sedangkan yang duru dengan kata sambung bi atau fi maknanya berfikir. Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia juga mirip. Kalau melihat dengan mata, saya melihat kepada ini, kepada itu. Tapi kalau berfikir, Sebentar, saya masih melihat permasalahan ini. Saya masih melihat permasalahan ini. Ada beda-beda, walaupun sama-sama kalimatnya melihat. Wal ayat fusserat fassara hadzal hadis وفسرها المفسرون للقرآن بأن هذه الزيادة المراد بها النظر إلى وجه الله الكريم Sedangkan ayat ini dalil kedua tadi yaitu kalimat lilladzina ahsanul husna wa di dalam tafsirnya ditafsirkan dengan hadis oleh para ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran bahwa ziyadah yang dimaksudkan adalah nawar ila wajhillah bahwa tambahan tadi maknanya adalah tambahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala wa fi surat al-mutaffifin dan dalam surat al-mutaffifin disebutkan innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق محطوم إلى آخره Ikhwan ibn a'azakumullah. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang abrar la fi na'im. Di mana itu? Fi na'im, dalam kenikmatan, dalam jannah. Orang-orang baik, orang-orang saleh di dalam jannah dalam kenikmatan alal araiki di dipan-dipan mereka di mebel-mebel mereka yang durun mereka melihat ta'rifu fi wujuhihim kalian lihat wajah-wajah mereka tampak nadratan na'im tampak cerah tampak kenikmatan dalam wajahnya orang yang sedang gembira tuh wajahnya berbeda berseri-seri bercahaya taib kata Syekh alal araiki yang durun di dipan-dipannya yang dur kira-kira yang dur yang mana di dipan-dipannya menunggu atau di dipan-dipannya berfikir, atau di dipan-dipannya melihat mana yang tepat di sana Ikhwani fi din azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah penduduk surga kalau ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga tidak perlu menunggu apa yang dipikirkan datang di hadapannya. Berarti coret. Tafsir menunggu. Tidak mungkin. Taib yang kedua. Berpikir. Apalagi yang dipikirkan oleh dia. Dalam keadaan semua sudah Allah beri. Maka yang ketiga inilah yang tepat. Yaitu memandang. Ila maza. Kemana mereka memandangnya. Ikhwanifidina azakullah ila rabbiha nadhurah Ayat ditafsirkan dengan ayat. Alal araik yang turun. Mereka di dipan-dipannya memandang. Memandang apa? Di ayat lain Allah jawab. Ila rabbiha nadhira Kepada Rabb mereka, mereka memandang. Klop ayat dengan ayat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eh, klop dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Adapun mereka menafsirkan dengan salah pada ayat yang ini bertentangan dengan ayat yang itu. Menafsirkan salah pada ayat yang itu bertentangan dengan ayat yang ini. Ila akhirih. Terdapat kontradiksi yang sangat banyak. Karena memang bukan itu yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله katakan tentang kenikmatan mereka. Orang-orang yang abrar di dalam kenikmatan. Di dipan-dipannya mereka memandang. Dan tampak di wajah-wajah mereka keceriaan dan kebahagiaan. Dituangkan untuk mereka minuman dari rahikin maktum. Dari minuman yang disegel. Campurannya adalah misik. Uh, tutupannya terakhirnya dengan misik. Untuk itulah hendaklah mereka bersaing. Jadi bersaing itu bukan untuk dunia. Hendaklah untuk surga kalian bersaing. Dan ini sama maknanya dengan fastabiqul khairat. berlomba lomba dengan kebaikan. Wa mizajuhu min tasnim, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Dan campurannya adalah tasnim, mata air khusus di sana yang diminum oleh hanya orang yang muqarrabun. Sebaliknya, Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Adapun orang-orang mujrim pendosa, mereka mentertawakan orang beriman di dunia. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau kaum mukminin melewati mereka, mereka memperolok-olok. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke keluarga mereka, sahabat mereka, mulai mereka mengucapkan bahwa kami tadi begini, kami tadi begitu. Wa idza ra'awhum qalu. Kalau melihat orang beriman berkata, إن هؤلاء لضالون melihat orang beriman mereka berkata tuh orang-orang sesat orang beriman dikatakan sesat oleh mereka Taib lihat selanjutnya <clears throat> ma ursilu alaihim hafizin mereka tidak diutus untuk menjaga mereka kalian tidak diutus untuk ngurusi orang beriman فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Hari ini. Yani di akhirat nanti. Hari itu orang beriman justru yang mentertawakan orang-orang kafir. Nah, ini pembalasan. Di dunia orang beriman diolah-olah oleh mereka. Di akhirat orang beriman mentertawakan orang-orang kafir yadhakun alal araiki yanzurun diulang lagi kalimat alal araiki yanzurun di atas dipan-dipan mereka memandang. Di surat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang kafir ar-rabbihim lamahjubun. Orang-orang kafir itu terhadap Rabb mereka terhijabi. Kelop lagi. Orang mukmin memandang orang kafir terhijabi. An rabbihim lamahjubun terhadap Rob mereka mahjub. Apa mahjub? Dari kata hijab. Terhijabi, terhalang, nggak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama tidak bisa memandang wajah Allah, nggak ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Maka lihatlah, kalau Allah katakan orang-orang kafir itu terhijabi, berarti orang beriman tidak terhijabi. Kalau mereka dikatakan an rabbihim yauma idin lemah jubun, berarti orang beriman pasti melihat Allah dan tidak terhijab. Lihat selanjutnya. Fa'asbatallah fi hadhihi surah annahum yanzuruna ila Allah tabaraka wa taala maka dalam surat ini Allah menetapkan dengan tegas dan jelas bahwa mereka akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan bukti yang lebih menguatkan dalil annahu nafar ru'yah 'anil kuffar dalilnya Allah menafikannya dari orang kafir kalau dinafikan dari orang kafir berarti ditetapkan untuk orang beriman yaitu ayat di awalnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Sampai pada kalimat. Kalla innahum rabbihim yawma idin lamahjubun. Setelah digambarkan betapa fujar ini di tempat yang terendah, di tempat yang jelek, mereka begini, mereka begini, mereka begini, sampai pada kalimat kalla innahum arrabihim yawma idin lamahjubun. Tidak sekali-kali. Mereka terhadap Rob mereka terhijabi. Artinya tidak bisa memandang, tidak bisa bertemu. Wa hadhil aya annahu yuhjabul kuffar an ru'yatillah. Berarti ayat ini jelas menunjukkan orang kafir terhalang dari memandang wajah Allah. Dan ini dalil untuk sebaliknya. Berarti orang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yukafiul mu'minin biayyukrimahum bin nawar. Tentunya sebanding atau berbanding terbalik dengan orang beriman yang dimuliakan dengan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka diulangi dua kali dengan kalimat alal araik yang turun. Di akhirnya sebut lagi alal araik yang turun. Hal suwi wal kuffar makanu yaf'alun. Ikhwani filina azakumullah. Wa illa stawal mu'minuna wal kuffar. Kalau tidak ditafsirkan demikian, berarti akan sama orang mukmin dan orang kafir. Sama-sama terhijabi. Sehingga Imam Syafi'i di antara fikihnya beliau berkata, kalau orang kafir terhijabi, maknanya orang beriman tidak akan terhijabi. Artinya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir terhijabi, al rabbihim mahjubun, orang beriman juga nggak bisa melihat. Ya berarti sama. Apa kelebihan apa keuntungannya? Berita tadi, berita orang kafir terhijabi kalau sama-sama orang beriman juga terhijabi. Taib, lihat di sini. Wahadil adillah akhada minha syafi'i. Dalil ini diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah. Min anna nafir ru'yah. Ay ru'yatil kuffari. Anillahi azza wa jal. Wa hajab Allahi iyahum an ru'ya fiha dalilun ala anna al-mu'minin yukrimuhumullahu bin nazar ila wajhihi al karim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lihat fikih beliau bahwa kalau orang kafir terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah, terhijabi dan ditutup oleh Allah dihijabi dari dirinya, maka berarti orang berumit ini adalah menunjukkan bahwa orang beriman akan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yukrimuhum akan dimuliakan oleh Allah bin nazari dengan melihat wajahnya yang mulia. Wa minas sunnah termasuk dalil dari sunnah. Tadi beberapa ayat dibaca. Wa minas sunnah di dalam hadis disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa oh, beberapa manusia datang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana al qiyamah? Datang dan bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita nanti bisa memandang wajah Allah? Apakah kita akan melihat Rabb kita? Maka Nabi menjawab, Naam, iya. Hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidzahirah? Apakah kalian terhalang untuk bisa melihat matahari di siang, di siang hari yang tidak ada awan. Sahwan laisa ma'aha sahab yang sedang cerah tanpa ada awan sedikit pun. Wahal tudarruna fi ru'yatil qamar, apakah kalian merasa terganggu atau susah untuk melihat bulan di malam purnama? Sahwan laisa fiha sahab, dalam keadaan cerah, tidak ada awan sedikit pun? Mereka menjawab, Qala la ya Rasulullah. Tentu tidak ya Rasulullah. Kami tidak terhalang untuk bisa melihat matahari, tidak terhalang untuk bisa melihat bulan dalam keadaan cerah. Qala ma tudarruna fi ru'yatillah. Demikian pula kalian gak akan terhalang untuk bisa melihat Allah tabaraka wa taala yaumil qiyamah. Illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima tidak terhalang, tidak terganggu. Seperti ketika kalian melihat matahari atau melihat bulan. Ikhwanifidina Para ulama memberikan faedah penting dalam hadis ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dan tidak ada satu ahlul hadis pun yang meragukan kesahihan hadis ini, tidak ada. Sepakat sahihnya hadis ini. Taib di antara pelajaran mereka para ulama bahwa dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Pertama, hadis ini tidak menyamakan Allah dengan bulan atau matahari. Karena yang disamakan bukan Allah seperti matahari, Allah seperti bulan, bukan. Tetapi cara melihat dengan cara melihat. Kalian akan melihat Allah dengan mudah. Seperti engkau mudahnya melihat matahari. Jadi yang disamakan cara melihatnya. Engkau akan melihat Allah dengan mudah seperti mudahnya kalian melihat bulan purnama tanpa ada awan atau melihat matahari dalam keadaan cerah tanpa ada awan sedikit pun. Apakah kalian terhalang? Apakah kalian susah untuk memandangnya? Tidak. Seperti itu juga kalian akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, pelajaran pentingnya adalah karena yang disamakan adalah cara melihat bahwa tetap Allah Maha Tinggi cara melihatnya seperti melihat bulan menengadah seperti melihat matahari menengadah Melihat Allah juga demikian karena Allah Maha Tinggi di atas. Ini juga pelajaran penting bahwa Allah tetap Maha Tinggi di atas surga yang paling tinggi. Masih ada arus di atasnya, Allah Maha Tinggi. Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW daraba hadal mathal li ta'kidi annal mu'minin yarawna rabbahum. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan contoh permisalan untuk memudahkan dan menegaskan bahwa mukminin pasti akan melihat Rob mereka dalam keadaan mudah. Tasbihur ru'yah bil ru'yah. Yang diserupakan adalah cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat nanti ketika melihat wajah Allah seperti cara melihat kalian melihat bulan atau melihat matahari ini dengan mudah. Fi ru'yatihim li rabbihim wa annahum amara amrun muhaqqaq muakkad wa la yahulu baina ru'yatihim li rabbihim ha'il dan ini benar-benar berita yang pasti mereka akan memandang Allah, memandang wajah Allah dalam keadaan tidak terhalang dengan halangan apapun. Ada yang ketiga faedahnya dalam memandang wajah Allah seperti kalian memandang matahari. Tidak perlu berdesak-desakan di satu tempat. Iya kan? Bagaimana melihat matahari? Apakah kita perlu mendatangi satu tempat khusus untuk melihat matahari? Tidak. Dari rumah-rumah kalian sendiri. Dari dipan kalian sendiri. Kalian bisa melihat matahari. Demikian pula kalian memandang wajah Allah dari tempat-tempat kalian sendiri-sendiri tidak perlu berdesak-desakan. Oleh karena itu, diriwayatkan pula dengan hadis yang lain, kalimatnya la tudamuna fi ru'yatihi. Tadi kan tudarun, tidak terhalang atau tidak terganggu, tidak bermadarat. Tetapi hadis lain, la tudamun, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau kalian melihat sesuatu yang kecil, akan berdesak-desakan. Bahkan mungkin antri, karena perkara yang dilihat kecil melihat uh, apa gambar ini gambar itu, mereka berdesak-desakan. Karena kecil. Tapi memandang matahari mudah dari mana saja. Karena matahari lebih besar. Tapi Allah maha besar. Sehingga kalian tidak perlu berdesak-desakan. Karena akan melihat di tempat-tempat kalian sendiri. Ini tiga pelajaran penting. Yang pertama, yang diserupakan cara melihat dengan cara melihat. Yang kedua, melihatnya ke atas menengadah karena Allah Maha Tinggi.